Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Fauzan astabahullah yang kitabnya sama halaman 203 yang beda cetakan dikondisikan di situ barakallahu fi kita baca matan bagian atas itu. Pembahasan saat ini kita akan memasuki pembahasan yang baru yaitu al-kalam fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabi. Berbicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas dan juga menyebutkan bahwasannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik apa? Umat dari kalangan umat-umat para nabi dan rasul nanti ketika masuk ke surga yang pertama kali masuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai-sampai dalam hadis yang sahih apa kata Rasulullah SAW nahnul akhirun as-sabiqun yaumil qiyamah kita ini orang-orang belakangan tapi nanti dari kiamat kita adalah orang-orang yang nah barakallahu fi pertama orang yang pertama orang yang Nah, barakallahu fi paling depan. Karena apa? Karena keutamaan umat Nabi Muhammad SAW daripada apa? Umat-umat yang lainnya. Kita lihat, kita baca di situ. Qala al-mu'allifu asbahullah ummatuhu khairul umam. Umat Rasulullah SAW sebaik-baik umat. Wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan para sahabatnya sebaik-baik sahabat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi umatnya umat terbaik. Para sahabat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik sahabat dibandingkan para sahabat nabi yang lainnya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kita lihat dalil-dalilnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah istimak di situ. Ummatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khair umam. Umatnya itu umat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik umat. Perhatikan. Sebaik-baik umat. Karena qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, yakni udulan khiyara, yaitu umat yang pertengahan dan pilihan. Jadi memang dipilih umat pertengahan dan umat pilihan, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Tujuannya apa? Apa faedah dan juga keutamaannya? Litakunu syuhada alam nas, agar kalian menjadi saksi untuk manusia. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu nanti eh, di akhirat itu menjadi saksi atas apa? Semua manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida dan rasul menjadi saksi untuk kalian. Paham ya? Ini nanti Nah kalau fi ketika di hari kiamat semua dihadapkan semuanya ingin mengelak atau istilahnya mereka mencari udur karena sudah diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka tidak bisa lagi. Paham ya? Karena apa? Karena ternyata ada saksi-saksinya. Fahadil ummah tustashhad yaumil qiyamah. 'Alal umam annaha qad balaghatha anbiya'uha ar-risalah. Lihat ini. Maka umat ini, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nanti dari kiamat dijadikan saksi. Umat Nabi Muhammad SAW nanti dari kiamat dijadikan apa? Dijadikan saksi atas umat-umat yang lain. Saksi untuk apa? Saksi bahwasanya telah sampai kepada mereka nabi-nabi mereka membawa risalah. Jadi nggak ada hujah lagi. Mereka mau mengelak, belum turun, belum datang Rasul kepada kami. Ternyata apa ada saksinya. Itu saksinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayashhaduna anna ar rusula qad balaghu umamahum. Lihat ini. Maka mereka umat Nabi Muhammad SAW mereka bersaksi bahwasanya para rasul itu telah menyampaikan nan kepada umat-umat mereka. Telah menyampaikan kepada umat-umat mereka. Wa man ladzi adrahum bidzalik? Sekarang apa yang membuat mereka tahu hal tersebut? Tahu dari mana? Kabarnya dari mana? Kok tahu bahwasanya Nah, para nabi itu telah menyampaikan apa kepada umat-umat mereka, qara'u hadza fi kitabillah. Mereka membaca hal ini di dalam Al-Qur'an. Wa 'alimuhu minal wahyil munazzal dan mereka mengetahuinya dari wahyu yang diturunkan. Summa yashhad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadhil ummah wa yuzakkiha Kemudian Rasulullah SAW bersaksi juga untuk umat ini dan mentazkiyahnya. Jadi merekomendasikan jadi umat ini umat yang terbaik menjadi saksi litakunu syuhada 'alan nas agar kalian menjadi saksi untuk manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum shahida dan rasul sebagai saksi untuk kalian. Nah, di sini enggak bisa mengelak lagi sudah. Kenapa? Karena nah barakallahu fik ternyata umat Nabi Muhammad SAW itu yang akan menjadi saksi nanti. Nah, membaca dari mana? Membaca dari Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas lihat itu syahidnya mana syahidnya liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas agar rasul itu nanti menjadi saksi untuk kalian dan kalian menjadi saksi untuk manusia paham ya maksudnya menjadi saksi di hadapan manusia bahwasanya telah sampai risalah kepada mereka. Telah sampai Rasul membawa risalah, membawa dakwah di tengah-tengah mereka sehingga mereka ingin beralasan tidak bisa lagi. Seperti itu. Wa hadza li Hal ini dikarenakan keutamaan mereka. Siapa mereka ini? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qabuli syahadatihim dan juga diterimanya persaksian mereka indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala ala jami'il umam atas semua umat bayangkan umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekaligus menjadi saksi nanti dari kiamat. Wa hadza yadullu ala fadlihim ini menunjukkan atas keutamaan mereka. Wa zakaihim dan juga menunjukkan atas apa kesucian mereka maksudnya mereka direkomendasi di tazkiyah wa imanihim billahi azza wa dan juga menunjukkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah lihat itu ayatnya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia tiga ciri khas atau tiga naam sifat yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Pertama apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna al munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, pertama apa? Merintahkan perkara yang ma'ruf. Yang kedua, melarang daripada perkara yang munkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Baiknya umat ini adanya al-amrul ma'ruf wa nahi munkar. Jadi kalau ada kemungkaran dia mengingkari. Hanya saja dalam pengingkarannya disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu apa? Bagaimana tingkatannya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu yadihi fa in lam yastati' fa lisanihi fa in lam yastati' fa qalbihi wa dhalika at'aful iman. Itu tahapan-tahapan dalam mengingkari kemungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan apa? Tangannya, kalau mampu. Dengan tangannya nomor satu itu ya. Jika tidak mampu dengan apa? Lisannya didakwakan, sampaikan, eh, sampaikan nasihat, sampaikan wejangan. Jika tidak mampu dengan lisan pun apa? Masih ada yang ketiga. Jika tidak mampu dengan lisan maka dengan hatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Badalika at'aqli iman. Yang mana pengingkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Tapi kalau nggak ada pengingkaran sama sekali, la tangan, wala lisan, wala hati, wal billah. Dikhawatirkan tercabut benih-benih keimanan pada orang tersebut. Dikhawatirkan demikian karena hilang kebaikan daripada ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan situ. Hadhihi syahadatun minallahi ala khairiyyati hadil ummah. Ini adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas apa? kebaikan umat ini Thumma dzakara sifatihim kemudian Allah Taala menyebutkan sifat mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka merintahkan mengenai ma'ruf dan melarang dari perkara munkar. Demikian disebutkan kenapa? Karena berbeda ahlu kitab. Paham ya? Nah, yang mereka justru apa? Sebaliknya. Dari kalangan Yahud dan Nasara, nah mereka apa? Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluh Nabi sama kan alun. Dulunya mereka tidak mengikari kemungkaran yang mereka lakukan. Sejelek-jelek apa yang mereka lakukan seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi mereka tidak saling mengingkari, tidak saling apa melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Itu ciri khas orang-orang apa? Ahlul kitab wal billah. Naam. Kita lihat sini, fa ummatuhu khairul ummat, Maka umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik umat. Berikutnya Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah, ashabur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum khairu atba'il anbiya. Masyaallah. Lihat ini. Kemudian umat ini kan menyeluruh, umat ini kan umum. Nah, dari umat itu ada para sahabat Rasulullah sallallahu wasallam. Nah, sebaik-baik dari kalangan umat tersebut adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Perhatikan, sebaik-baik dari kalangan umat tersebut adalah para sahabat siapa? para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ashab, apa itu ashab definisinya? Jam'u sahibin wa sahabiyyin. Dipahami baik-baik ini. Ashab ini jamak dari sahib wa sahabiyyin. Secara bahasa ashab itu teman, kawan. Teman, kawan, sahabat itu secara bahasa. Tapi yang diinginkan ashab di sini adalah para sahabat. Jamak dari sahabiyyin. Paham ya? Nah, sekarang definisi sahabat ini yang perlu anda hafal. Jangan sampai gagal paham. Jadi dikondisikan. Dan kita lewati berkali-kali soalnya ya. Was sahabi dan definisi sahabat di garis itu huwa yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu mu'minan bihi wa ma taala dzalik. Itu definisinya. Definisi sahabat itu adalah huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Orang yang berjumpa Rasulullah SAW bertemu Rasulullah SAW beriman dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan. Itu namanya sahabat. Jadi ma'ruf, paham ya? Disebutkan oleh para ulama dan dalam kitab-kitab mustalah pun dibahas juga ini. Karena untuk apa? Untuk membedakan antara sahabat dengan apa satunya itu? Mukhadram. Paham ya? membedakan antara sahabat dengan mukhadram. Kalau muhadram itu bisa kemungkinan besarnya para kalafik, para ulama telah menjelaskan hidupnya sezaman sezaman dengan Rasulullah SAW dalam kondisi Rasulullah juga hidup cuman belum sempat bertemu belum sempat apa berjumpa atau bertemu disebut para ulama di antaranya adalah Raja An-Nadashi paham ya Ashamah itu ya nah penguasa Habasyah waktu itu itu di antara contohnya yang dikatakan sebagai mukhadram mukhadram itu maksudnya hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan tapi belum sempat berjumpa. Belum sempat apa? Berjumpa itu mukhadram. Dibedakan loh ya. Nah, kalau sahabat itu adalah orang yang berjumpa Rasulullah SAW, beriman dalam keadaan beriman dengannya, kemudian mati di atas apa? keimanan. Ditambahkan oleh al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala wa intakhalat ar-riddah. Wa intakhalat ar-riddah. Walaupun sempat murtad. Walaupun sempat apa? Murtad. Jadi gini, ketika Rasulullah hidup, sahabat tersebut beriman. Kemudian nah barakallahu fi ketika Rasulullah meninggal dunia murtad ya. Masuk Islam lagi. Nah, itu tetap, tetap sahabat juga. Kalau di akhir hayatnya mati dari keimanan. Jadi sahabat itu definisinya ini sudah benar, cuman Al-Hafiz Ibnu Hajar menambahkan wa in takhallatir riddah. Walaupun apa pernah diiringi dengan kemurtadan. Intinya setelah murtad dia masuk Islam lagi. Setelah itu nanti meninggal ya atas keislaman atau keimanan, tetap dikatakan sahabat juga. Jadi pahami ya, beda halnya ketika dia berjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan beriman, mati di atas kekufuran, itu bukan sahabat. Walaupun pernah jumpa. Jadi pahami ya bedanya ya. Na'am barakallahu Ya Yakhruju bidhalika man amana bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi waktihi walam yarah. Ayo lihat ini. Ini faedahnya bagus sekali ini mengeluarkan dengan definisi tersebut adalah orang yang beriman kepada Rasulullah SAW di zaman beliau tapi orang tersebut belum pernah melihatnya. Siapa itu? Kan Najasyi, seperti Najasyi. Najasyi ini bukan nama lo ya. Ini istilah atau penguasa Habasyah waktu itu dikenal Najasyi. Namanya siapa namanya? Ashamah. Namanya Ashamah. Dihafalkan itu. Ashamah. Naam. Fa innahu amana bir Rasul sallallahu wa ini. Karena beliau beriman dengan Rasulullah sallallahu dan mengikutinya. Nah, beriman Rasulullah dan mengikutinya. Walakinnahu lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyan, tapi beliau tidak melihat Rasulullah sallallahu tidak jumpa Rasulullah sallallahu oleh karena itu tidak dinamakan dengan sahabat. Namanya apa itu namanya? Mukhadram. Namanya mukhadram, diperhatikan. Kata beliau sini barakallahu fiik wa inna may yakunu minat tabi'in. Ini alal qaul karena memang ada pembahasan seputar ini ya, tapi yang tepat dikenal muhadram. Muhadram itu bisa di Nah, barakallahu fiik definisikan dari itu. Orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW kemudian beriman dengan beliau, mati dari keimanan tapi belum sempat berjumpa Rasulullah SAW. Kalau tabi'in itu definisinya ada sendiri. Kalau beliau kan mengatakan wa inna may yakunu minat tabi'in, tapi dia termasuk dari kalangan tabi'in. Ini alal kaul, wa illa tabi'in definisinya sudah ma'ruf. Kalau tabi'in itu definisinya sudah ma'ruf. Apa definisinya? Yaitu orang yang berjumpa sahabat. Itu tabi'in. Jumpanya enggak cuma Rasulullah, hidupnya juga di zaman sahabat. Paham ya? Sering yang kita dengarkan juga kita jumpai dalam kitab-kitab kalau tabi'in itu orang yang jumpa para sahabat, ya kan? Beriman dengan Rasulullah SAW mati dari keimanan itu namanya tabi'in dan tidak pernah jumpa Rasulullah SAW. Adapun kalau seperti Najasyi ini, wala alam ya, yang kuat dikenal dengan Mukhadrom, Dikenal dengan apa? Mukhadram. Naam. Kita ambil dikit lagi diperhatikan baik-baik. Wa kadzalika man laqiyahu wa lam yu'min bihi alaihi wasallam. Seperti itu pula orang yang pernah jumpa Rasulullah SAW tapi tidak beriman. Jumpa Rasulullah SAW tapi tidak ber, tidak beriman. Wa dzalika kasairil kuffar alladziina ra'aun nabiyya sallallahu Yang demikian itu seperti semua orang kafir yang pernah melihat Rasulullah SAW orang kafir. Orang kufar Quraisy kan banyak. Orang kufar Quraisy melihat Rasulullah SAW tapi nggak beriman. Wastama'u bih dan berkumpul, berkumpul tapi nggak beriman. Walakinnahum lam yu'minu bih. Akan tapi mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Famujarradu na'am eh, Famujarradu luqiyin Nabi sallallahu la yakfi, la budda minal iman bih. Ini penting itu di garis itu. Maka semata-mata berjumpa Rasulullah SAW itu enggak cukup. Tapi bagaimana la budda minal iman bih? Tapi harus beriman dengan syaratnya penting ini. Jadi kalau cuma berjumpa saja enggak cukup. Tapi syaratnya harus apa? Beriman. Kemudian apakah cukup sampai itu? Tambahin lagi, wa mata ala dzalik. Mati di atas apa? Keimanan. Berarti kalau mati di atas kekufuran itu juga bukan sahabat. Walaupun jumpa Rasulullah, beriman dengan Rasulullah SAW, tapi mati dari kekufuran itu bukan sahabat. Saya pahami? Beda dengan poin pertama tadi. Eh, berjumpa Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian sempat murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi. Mati di atas keislaman, tetap sahabat. Saya pahami ya? Nah, kalau yang dikatakan bukan sahabat ini, berjumpa, bertemu, beriman, tapi setelah itu apa? mati di atas kekufuran itu bahasa sahabat. Nah, barakallahu fi. Kita lihat sini barakallahu fi yakhrij bidzalika man naqiya wa amana bi tsumartadda. Mengeluarkan dengan penjelasan tersebut, orang yang berjumpa Rasulullah SAW beriman dengan beliau, tapi kemudian murtad, murtad keluar dari agama Islam. Perhatikan, murtad keluar dari apa? Keluar dari agama Islam. Wa mata riddah dan mati di atas apa? Di atas kemurtadan fa innahu tabtul sahabatuh maka batal status sahabatnya wa tabtul jami'a kalau dikatakan eh, ya dikatakan tubtil berarti fa innahu tubtil suhbatahu wa tubtil jami'a amalihi tubtil adan abtala yubtilu na'am maka sesungguhnya orang tersebut apa dengan kemurtadan tadi eh, membatalkan status sahabatnya dan membatalkan semua amalan-amalannya karena kufur mati di atas apa? Kekufuran. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan itu. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agama Islam, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka-mereka tersebut eh, akan hancur amalan-amalannya. Jadi amal-amal mereka hancur di dunia dan akhiratnya. Wa ulaika ashabun nar dan mereka adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Walihadanya walihada yudadu aqwamun an haudihi alaihi wasallam. Allahumma musta'an. Allahumma salim salim lihat ini. Oleh karena ini diusir sekelompok kaum dari telaga Rasulullah SAW diusir. Padahal antum tahu sendiri bagaimana telaganya, airnya bagaimana, sifat-sifat airnya bagaimana manisnya, warnanya, baunya, sangkirnya, kemudian pancurannya, kemudian luas dan juga apa? Nah, barangkali panjangnya, semuanya serba nikmat, tapi diusir. Lihat diusir. Wal billah ya. Ida waradu ketika mereka hadir di telaga diusir, Wahai yaqul ya rab ashabi ashabi. Wahai Rabbku, para sahabatku, para sahabatku. Kenapa? Karena beliau ketika meninggal dunia, itu para sahabat itu ada yang murtad sehingga beliau nggak tahu. tahunya masih ber, beriman berislam. Nah, ternyata setelah e, barakallahu fi kematian mereka di hari kiamat didatangkan, nabi telaga diusir. Rasulullah mengatakan, "Ya Rob ashabi ashabi, wahai Rabbku, para sahabatku, para sahabatku." Fayuqalu lahu, "Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak." Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kau meninggal. Maksudnya mereka pada murtad. Innahum lam yazalu ba'dak murtaddin ala adbarihim. Lihat ini. Sesungguhnya mereka masih terus-menerus setelah engkau meninggal murtad keluar dari agama Islam, mundur ke belakang mereka semuanya. Allah mustahil. Maksudnya apa? Menganut agama selain agama Islam. Faman irtadda Islam batulat suhbatuhu li Rasulillah, li Rasul saw. Maka barang siapa yang murtad dari agama Islam, maka telah batal status sahabatnya kepada Rasulullah SAW. Wa batulat nam jami' amali. Jamia eh? Jami' amalihi illa an yatuba ila Allah azza wa jalla. Dan juga apa? Eh, barakallahu menghancurkan atau me meniadakan seluruh amalan-amalannya kecuali kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita batulat sobatuh atau batulat jami'a amalihi. satunya batulat atau batulat. Naam. Artinya mirip cuman beda susunan aja. Fa sahabatu Rasulullah sallallahu humul ladzina laqauhu mu'minina bih. Perhatikan tuh. Maka sahabat Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang berjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya. Wasabatu ala dzalik dan kokoh di atas keimanan tersebut ila wafatihim sampai matinya, sampai meninggal dunia. Haula hum sahabatu Rasulullah SAW. Mereka-mereka ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wahum Abdul ashabil anbiya. Yang mana mereka ini adalah apa? Adalah para sahabat yang paling abdul dibandingkan para sahabat Nabi yang lainnya. Wa atba'ul anbiya dan paling abdul dibandingkan pengikut para nabi yang lainnya. Wa dzalika li Muhammadin sallallahu alaihi yang demikian itu dikarenakan keutamaan nabi mereka itu nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pemegang kunci surga. Pemegang kunci apa? memegang kunci surga. Naam. Mafhum? Ayo na'am. Kemudian wali fadli hadil ummah 'alan nas dan juga menunjukkan apa? Dikarenakan keutamaan, Perhatikan keutamaan apa keutamaan umat ini di atas manusia yang lainnya. Qala alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata, "Khairun nas bi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para atsba' tabi'in. Faja'ala qarnahu sallallahu khairal qurun. Maka beliau menjadikan generasi Rasulullah sallallahu sebaik-baik generasi wa hadha yashmal al-awwalin wal akhirin. Ini mencakup yang terdahulu, yang awal-awal dan juga yang paling belakangan atau yang paling terakhir. والله اعلم الصواب نسال الله السلامه والعافيه في الدنيا والاخره والحمد لله